Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Eh, Endau, Tuk Tunggal bilang Endau. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, ini semua. ini semua dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Awas celaka, ulang dari bawah lari mak rompang. Oh, dia, dia, dia, dia! didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku mohon supaya Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, oh, jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas ini. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima Permata Merah Delima, Permata Merah Delima.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Batara berhasil bicara melalui semedinya dengan Nyirupas. Rupanya Nyirupas tidak mau mengaku bahwa dirinya bernama Nyirupas. Sementara itu dengan kekuatan aneh, Aning istri Tembong dapat melihat anak Nyirupas yang bernama Lambano. Sedangkan suaminya dan bapaknya Kirambat tidak bisa melihat kehadiran Lambano di halaman rumah mereka. Bahkan Lambano hadir dalam mimpi Aning. Kehadiran Lambano di dalam mimpi tampaknya seolah-olah mengancam Batara. Ancaman itu dia sampaikan melalui Aning. Hmm. Raden Wangsa Dirja, baru dia muncul hari ini. berang. Oh, Den Wangsa, dari mana Den? Sesiang ini? Dari kota raja. Hmm. Bagaimana kabarmu Kisabrang? Bagaimana keadaan di sini? Aku dengar bertambah panas. Maksud Raden? Aku mendapat berita bahwa kau diserang oleh Gandini. Bahkan aku dengar bahwa kalian berdua adalah serigala siluman. Ah, itu berita salah, Den Wangsa. Yang serigala siluman itu bukan aku, tapi Den Gandini. <laughs> Mana yang betul? Ah, begini, Ah, ah, silahkan duduk dulu, Den. Hmm. Ya. Yeah. Gandini datang menyerangku kemari. Dia datang persis pada malam purnama raya. Hmm. Lalu? Aku hadapi dia sebagaimana laki-laki. Lalu kami bertempur. Bahkan karena kehebatanku, maka Gandini mulai terdesak. Walau dia mengeluarkan ilmu-ilmunya, tapi dia masih tidak bisa menghadapi kempuranku. Hmm. Iya, iya. Lalu yang mengenai serigala siluman itu? Nah, jadi ketika dia hampir-hampir tewas di tanganku, maka dia baca mantra silumannya. Lalu dia berubah perlahan-lahan menjadi serigala siluman itu. Kandini seolah-olah mendapat tenaga baru. Lalu kami bertempur lagi. Bahkan kami bertempur lebih cepat dari semula. Sehingga orang-orang yang menyaksikan sudah tidak bisa membedakan lagi. Yang mana aku dan yang mana serigala siluman. Maka orang-orang juga menyangka aku yang menjadi serigala siluman, Den. Wah, hebat juga ya. Lalu kalah dia? Tidak ada yang kalah dan menang, Den Wangsa. Kami sama-sama letih, sehingga sama-sama mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Kenapa tidak dikeroyok rame-rame dia? <laughs> Tampaknya prajurit-prajurit mentilin terpaku melihat pertempuran itu. Sehingga mereka tidak sempat lagi berpikir untuk menyerbu ke tengah pertempuran. Ah, Siapa yang memacu kudanya kemari itu, Den Mangsa? Coba, kira-kira siapa yang menunggang kuda itu? Hmm, Eh, mau apa dia kemari? Kisabrang tidak usah cemas. Kikunjara datang kemari bukan sebagai musuh Kisabrang. Tapi dia diutus oleh Kisono Keling. Tapi aku pernah bermusuhan hebat dengan Kikunjara ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah Kisabrang. Apalagi kini dia sudah tahu bahwa Kisabrang adalah orang yang berilmu tinggi. Mana berani dia membuat persoalan lagi dengan Kisabrang? Dan Wangsa tahu untuk apa dia kemari. Sebaiknya Kisabrang dengar saja nanti dari Kikunjara. <laughs> Mari Kikunjara, masuklah. Tidak apa-apa. Terima kasih. Kisabrang, apa kabar? Sehat-sehat? <laughs> Seperti apa yang terlihat sekarang ini, Ki? Ya, mungkin Kisabrang masih memandang aku sebagai musuh besar. Karena kita pernah bermusuhan beberapa waktu yang lalu. Bahkan aku pernah menghukum Kisabrang dengan hukuman mati. Karena aku memang menjalankan tugas. Sebagaimana yang telah digariskan oleh Sri Baginda Raja Singasari. Huh, namun aku menyatakan kekaguman yang luar biasa. Karena di dalam bahaya maut semacam itu, Kisabrang bisa meloloskan diri. Dan ternyata, apa yang telah aku lakukan itu adalah kekeliruan besar sehingga hari ini aku harap Kisabrang tidak memikirkannya lagi. Iya, iya, iya, iya. Aku sudah lama tidak memikirkan hal itu lagi. Sehingga kehadiran Kikunjara di sini, aku anggap sebagai kehadiran seorang kawan, bahkan kehadiran seorang sahabat. <laughs> Terima kasih. Ternyata Kisabrang berjiwa kesatria. Hmm, tentu Kisabrang merasa aneh bukan? Karena kenapa aku dan Raden Wangsa Dirja datang kemari tanpa memberitahukan terlebih dahulu? Iya, aku tidak mengerti. Ada apa sebenarnya kedatangan Raden Wangsa dan Ki Kunjara kemari? Kami sudah mendengar sepak terjang dan kehebatan Kisabrang menghadapi Den Ayu Gandini. Bahkan kami sudah mendengar ilmu siluman serigala yang Kisabrang punyai itu. Ya, sehingga kami terutama aku bertambah kagum kepada Kisabrang. Eh, maaf, sebenarnya yang memiliki ilmu serigala siluman itu bukan aku, tapi Den Gandini. Oh, begitukah? Ya, Tadi sudah aku terangkan panjang lebar pada Den Wangsa Dirja Bagaimana pertarunganku menghadapi Denganti ini? Baik. Apapun alasan Kisabrang, kami tetap salut terhadap Kisabrang. Ternyata Kisabrang adalah seorang sahabat yang bisa diandalkan. Oh, orang-orang tidak tahu kalau aku ini sebenarnya tidak memiliki ilmu apa-apa kecuali Krisi si puntung ini. Kisabrang, <laughs> apakah Kisabrang belum tahu bahwa Tegal Sari sedang bersiap-siap untuk mengadakan penyerbuan besar-besaran kemari? Ah, Siapa bilang begitu? Petugas sandi kami telah menyelidiki begitu. Tapi petugas sandi dari Mentilin tidak bilang apa-apa. Memang. Kelihatannya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah kami pelajari lebih seksama lagi, bahkan setelah mendengar laporan dari Raden Wangsa Dirja, maka bertambah yakinlah kami bahwa Tegal Sari memang sedang bersiap-siap untuk menghancurkan desa ini. Wah, aku betul-betul tidak tahu. Oh. Ah, tapi dengan kejadian ini, Tentu Kisabrang sudah tahu bahwa Kisabrang sedang dalam bahaya. Wah, tampaknya Kisabrang belum juga percaya. Uh, begini Kisabrang. Tandanya desa ini dalam ancaman perang ialah di Tegal Sari sudah dipanggil seorang ahli nujum kerajaan untuk menentukan kapan hari yang baik untuk menyerbu ke desa Mentilin ini. Ahli nujum kerajaan? Siapa dia? Dia bernama Kirangga. Kirangga? Kirangga ini sebenarnya dia ahli permata tapi juga ahli nujum. Sehingga kerajaan sering memakainya untuk keperluan-keperluan khusus. Uh, jadi dia sudah ada di Tegal Sari? Bahkan sudah lima hari yang lalu dia sudah berada di sana. Iya. Tidak usah merasa cemas. Kisono Keling sudah mengirim pasukan pengintai ke Tegal Sari untuk mengamati gerak-gerik mereka. Wah, kalau terjadi perang, maka itulah bencana yang besar bagiku. Karena aku belum pernah tahu bagaimana cara memimpin pasukan untuk menghadapi musuh. Kisabrang. Uh, ah, eh, iya. Kisabrang akan kami bantu menghadapi mereka. Pasukan Singasari masih bisa untuk melumatkan mereka. Bahkan pasukan Singasari masih bisa menggilas kota raja. Ah, terima kasih. Memang aku mengharapkan bantuan dari kawan-kawan untuk menghadapi Tegal Sari. Kalau saja mereka sampai menghancurkan desa ini, maka tidak ada lagi yang bisa mengirimkan makanan pada pasukan Singasari. Iya, iya. Kami tahu itu Kisabrang. Desa ini selalu mengirimkan bahan makanan untuk persediaan pasukan Singasari. Walau kadang-kadang kiriman itu sering terlambat. Iya, keterlambatan itu karena panen yang kurang berhasil. Ah, oh, Ada prajurit Singasari mau menghadap. Oh, ada apa? Saya mau melapor Kikunjara. Apa? Menurut petugas Sandi, di Tegal Sari sudah berkumpul orang-orang sakti. Oh, siapa saja mereka itu? Mereka adalah Nyi Sepi, lalu seorang tua dari kota raja yang bernama Kirangga. Lalu sekarang sedang menyusul Batara dengan seorang kawannya yang bertubuh besar. Hmm, ada lagi? Selesai Ki Kunjara. Iya, pergilah. Siaga Ki. Oh, rupanya mereka benar-benar sedang bersiap menyerbu kemari. Eh, Kinarti,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 Saya gembiranya sepi datang kemari. Kenapa, Ani? <laughs> Ada apa? Eh, hampir setiap malam saya mendapat gangguannya sepi, sehingga saya tidak bisa tidur. Siapa yang mengganggumu? Lambano. Lambano? Siapa itu? Eh, Entahlah lagi. Setiap malam dia datang dalam mimpi saya. Bahkan dia selalu ingin membunuh saya karena saya tidak bisa menyampaikan pesannya kepada Kang Batara. Batara? Apakah Batara ada di Tegal Sari ini, Aning? Sudah lama Kang Batara tidak kemari, Nyi. Sehingga saya tidak bisa menyampaikan pesan laki-laki yang datang di dalam mimpi saya. Aneh mimpimu itu, Ani. Tetapi mimpi seperti itu biasanya mimpi yang benar-benar mimpi. Bukan mimpi hanya sekedar permainan tidur. Ya, walaupun sudah diberi penangkal oleh Kirangga, mimpi buruk itu tetap saja mengganggu saya setiap malamnya. Tapi dengan adanya Nyi Sepi di sini, saya merasa tentram. Ya, kalau dia datang dalam wujud yang nyata, kita hadapi saja. Bahkan aku kemari pun sedang mencari Batara. Sayang, dia tidak ada di Tegal Sari. Kalau Nyisepi tidak keberatan, sebaiknya Nyisepi tunggu Kang Batara sampai datang kemari. Ya, aku memang harus menunggunya di sini. Uh, Anakmu Tapa Sudana bagaimana nih? Sehat Nyisepi. Sekarang dia sudah tidur pulas. Seharian dia berlari ke sana kemari Nyisepi. Ya, syukurlah. Semoga anakmu bisa membela desanya nanti bila dia sudah besar. uh, <laughs> Kak Ulan, bagaimana kabarnya Nyisepi? Ya. Kakakmu itu sudah empat purnama belum juga kembali kepada Pokan. Sehingga aku terpaksa mencarinya sekarang ini. Ah, kakak Wulan. Ah, apakah kakak Wulan tertangkap oleh pasukan Singasari? Aku belum tahu, Ani.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 patut melihat gerak-gerik orang di balik rumah itu. Iya, gerak-geriknya mencurigakan. Aku yakin orang itu bukan orang tegal saya. Oh, bunyi kodok hutan. Aku juga mendengarnya, Batara. Tapi itu bukan bunyi kodok hutan yang sebenarnya. Iya, itu memang bukan bunyi kodok hutan yang sebenarnya. Bunyi kodok itu berasal dari dia. Orang itu sedang memberikan tanda pada kawannya. Nah, itu kawannya melintas di jalan desa. Mari kita berbukit. Aku yakin kedua orang itu sedang memata-matai Tegal Sari. Mari. Aki Patok tunggu di sini. Akan ku kejar yang seorang itu. Iya. Yuk, yuk. Ah, berhenti. Yuk, yuk. Aduh. Aduh. Jangan. Jangan bunuh aku. Siapa kisana? Ah, ampun. Siapa kisana? Kalau tidak mau mengaku, akan kubunuh kisana. Ah, aku, aku dari dari Mentilin. Apa kerjamu di sini? Aku, ah, ah, ah, aku disuruh Sabra. Apa kerjamu di sini? Melihat keku persiapan pasukan. Tegal Sari. Iya. Terima kasih Batara. Terima kasih. Hmm. Terima kasih kau tidak membunuhku. Hmm. Kau rupanya parta. Iya, aku. Dulu kau adalah anak buahku di Mentilin. Tapi kini kau mau mengikuti laki-laki licik itu. maaf, Batara. Aku butuh menghidupi istri dan anak-anakku. Iya, tapi bukan dengan cara seperti ini, kan? Kalau kau memusuhi Tegasari, sama juga kau memusuhi kerajaan Darmasraya? Iya, iya. Maafkan aku, Batara. Pergilah kau pulang. Sebelum orang-orang Tegasari melihatmu. Terima kasih, Batara. Kau ternyata sangat baik padaku. Pergilah cepat. Sebelum kau dicincang oleh orang-orang Tegasari. iya, iya, iya. Kasihan juga si partai itu. Dia tidak tahu untuk siapa dia berjuang. Ah, itu suara jeritan Parta. Ah, jangan-jangan dia bertemu dengan prajurit Tegal Sari yang meronda. Ah, aku harus melihatnya ke sana. Batara. Uh, Aki Patok, ada apa? Mereka sudah diselesaikan, Batara. Mereka siapa? Kedua prajurit itu. Kedua prajurit mendelin itu dibunuh? Iya. Siapa yang membunuh mereka? Gandini. Oh, Gandini. Masih seperti dulu dia. Padahal orang yang dibunuhnya adalah orang-orang desanya sendiri. Kurang ajar, kurang ajar. Kenapa kisah berang? Ada berita buruk pagi ini yang aku terima dan wangsa. Berita apa? Kedua prajurit pengintai yang aku kirim tadi malam ke Tegal Sari sudah kembali menjadi mayat. Oh, betul-betul keterlaluan orang-orang Tegal Sari. Benar-benar mereka menantang kita untuk berperang. Kalau melihat kejadian ini, berarti mereka menantang kita. Tapi kalau dilihat cara tindakan yang mereka lakukan, berarti mereka dalam keadaan siap. Ya, mereka rupanya memang benar-benar sudah siap. Mana Ki Kunjara? Sudah kembali tadi malam ke pasukannya. Seharusnya orang-orang Singasari mengetahui kejadian ini. Ya, seharusnya memang begitu. Ayo, eh,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 Kabut turun perlahan-lahan menyelimuti desa, sehingga desa itu bertambah kurang tampaknya. Nah, pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.